untuk manusia termulia satu-satunya hamba yang Allah utus sebagai rahmatan lil alamin sebagai rahmat untuk alam semesta ini baginda nabi kita dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga Allah meridhai kita bersama mereka amma ba'd jamaah rahimakumullah Hari ini tanggal berapa kita? Tanggal 23 Syaban. Beberapa hari ke depan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Anda ini bingung mau ngomong apa sama itu. Soalnya kata panitia, ini Ustaz kajian Ustaz mulai habis subuh. Habis subuh ada kajian. Terus jam 9 ada kajian. Habis duhur Kajian lagi antum. Insya Allah. Anak ngelihat antum udah capek jemaah. Anak takut anak ceramah antum doanya Bismillahumma antum tua. Tapi mungkin karena kita di bulan Syaban. Tapi anak mau kasih hadiah. Apa keutamaan bulan Syaban yang membuat antum mau duduk di sini? Masya Allah. Kobol, kirim ke belakang. Nah. Bulan diangkatnya amal kepada Allah Jalla Jalla. Maka tidak mengherankan apabila manusia-manusia beriman di bulan diangkatnya amal dia banyak beramal dan di antara semua amalan yang ada ada amalan yang paling mulia yang dilupakan oleh sebagian orang yaitu menuntut ilmu. Al Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan talabul ilm la ya'diluhu syai iza sahhatin niyah. Menuntut ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya. Kalau niatnya benar. Kenapa? Karena ilmu ini yang membuat orang tahu halal dan haram. Ilmu itu yang membuat antum jadi sholat berjamaah di masjid. Ilmu itu yang membuat masyarakat Indonesia menuntut agar ada bank syariah. Ilmu itu yang membuat masyarakat Indonesia akhirnya berkerudung dan berjilbab. Sebelum ilmu, kita lihat Berapa banyak orang yang berjilbab dan berkerudung? Sedikit sekali. Sebelum ilmu, masjid-masjid hanya penuh ketika sholat Jumat. Dan di selain waktu Jumat, yang jadi imam, yang jadi makmum, yang jadi muazin hanya satu. Masya Allah. Diborong semua pahala sama dia. Dia yang azan, dia yang komat, dia lihat ke belakang Subhan. Pernah ada salah satu lulusan Madinah. Dia pulang ke kampung. Kalau nggak salah kampungnya itu di perkebunan. Masjid itu nggak ada sholat. Dia mulai, dia bersihkan masjid, dia mulai azan. Dia azan. Bayangkan masyarakat heran ketika dengar azan sholat duhur. Biasanya azan itu hanya ada maghrib isya ini subuh duhur sama asar nggak ada. Tapi dengan kegigihan dia satu persatu jamaah itu datang. Dia mulai ajarin jamaah itu. Dan tatkala mereka faham bahwa seorang muslim paling tidak hatinya bergantung di rumah Allah maka mulai dengan ilmu itu masjid jadi ramai. Dengan ilmu kita menghindari banyak hal yang haram. Tidak sedikit umat Islam yang melakukan kesyirikan. Untuk melihat masih ada sampai hari ini. Larung laut petik laut, mereka sembelih kerbau ya, mereka berikan kepada lautan dengan harapan keselamatan. Entah anak tidak tahu sampai hari ini. Mereka meminta kepada siapa? Mereka memohon kepada siapa? Mereka orang-orang Islam. Mereka saudara-saudara kita. Tapi kepada siapa mereka meminta? Padahal ketika sholat mereka mengatakan Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati buat siapa buat siapa ibadah dia buat siapa salat dia buat siapa hidup dan mati dia dia katakan lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah yang satu tapi kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan seperti itu maka kita perlu menebarkan ilmu bukan hanya ilmu dunia tidak perlu kita menganjurkan orang untuk ilmu dunia. Kenapa tidak perlu dianjurkan? Secara natural dia condong kepada ilmu dunia. Nggak perlu disuruh. Orang-orang yang jadi insinyur, yang jadi dokter, jadi macam-macam dia. Dia itu nggak perlu disuruh, dia ada kecondongan ke sana. Karena di situ ada dunia. Di situ ada pekerjaan dia. Di situ ada masa depan dia. Nggak disuruh pun dia sudah kepingin. Tapi kalau ilmu agama, masya Allah. Anda lihat orang tua kadang kala, nak ke pesantren nak ya, aduh jangan lama. Berat orang tua ketika ngarahkan anaknya untuk ke agama. Tapi untuk ke umum, masya Allah. Anak itu akan dengan semangat untuk datang ke sana. Hai di bulan Syaban ini kita ngaji Kau tadi dikatakan ngaji dari mulai habis subuh, sebelum zuhur dan setelah zuhur. Semoga Allah memberkati waktu kita dan malaikat-malaikatnya datang menyaksikan kita semua. Hanya satu. Apa yang satu? Sebutkan lima hal yang satu. Anak kasih hadiah. Oke, tiga-tiga kita turun ya. Tuhan kita satu. Suri dan kita satu. Kitab kita satu. Agama kita. Barakallahu fikum. Naam ya. Allah Jalla Jalaluh menjadikan agama ini mudah dan sederhana. Ada seorang juara cepat kitab, cepat tepat Alkitab di Malang sana. Di Malang sana banyak sekolah tinggi teologi. Dia juara satu. Suatu saat anak berjumpa dengan dia di Medina. Dia masuk Islam. Anak tanya sama dia. Mas, kok bisa emas akhirnya memilih masuk Islam kata dia Ustaz begitu sederhananya akidah umat Islam Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yang menyerupai enggak yang menyerupai Allah kita, anak dari dulu tanya sama guru-guru, gimana sih maksudnya tiga satu satu tiga. Kok bisa Tuhan seperti Tuhan bisa punya anak? Gimana ceritanya? Secara naluri manusia susah menerima hal itu. Ketika anak mempelajari Islam, kita diajari Islam untuk menyerang Islam. Itu aja. Mereka ada perbandingan agama aja. Mereka pelajari itu. Ketika anak baca kul huwallahu ahad, anak ngomong ini kayaknya yang benar. Langsung dia bersyahadat. Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara. beliau di penjara karena apa? Nah, dituduh berzina. Tapi tuduhan itu tidak benar. Allah, Enggak, bukan karena dituduh berzina. Siapa yang tahu? Menolak untuk berzina. Ini yang benar. Kirim ke belakang saya. Khair. Eh, bukan dituduh berzina. Karena tuduhan itu selesai. arti tuduhan dituduh berzina di awal ketika uh, tuannya itu masuk ke rumah, kemudian istrinya mengatakan nih orang nih mau keburukan buat istrimu. Lalu di situ langsung Allah sucikan nama Nabi Yusuf. Enggak. Kalau lihat kalau bajunya sobek dari arah depan, maka benar nih perempuan. Tapi kalau sobek dari arah belakang, dia yang benar ini perempuan yang berbohong. Bukan karena itu dia dipenjara. Tapi karena dia menolak untuk berzina. Subhanallah. syama. Ketika masuk penjara, ada dua orang yang bersama dia di dalam penjara itu. <clears throat> Lalu dua orang ini cerita tentang mimpinya. Dua orang cerita tentang mimpinya. Mimpi apa? Nah, yang keras suaranya. Sapi lurus, kurus, dan sapi gemuk. Itu memimpi raja, mantu. Ini mimpi temennya di penjara. Dua temennya. Nah. Yang, yang keras suaranya. Dia bermimpi sapi kurus, tujuh sapi kurus memakan tujuh sapi gemuk. Sama sama itu. Ya yang di belakang enggak. Enggak yang di belakangnya. Bawa roti ya. Fa'an bawa korak si khubza dimakan oleh burung. Nah. Yang satu lagi mimpi buah kurma. Oh minuman. Iya ini akhir khamra. Dia memeras anggur. Nah, barakallah fikum. Baik. Takwil mimpinya apa? Ini mimpinya kan? Anda mau tahu takwil mimpinya apa? Nah, apa belakang? <clears throat> yang pertama, yang bawa roti di kepalanya akan dibebaskan. Yang keduanya akan dibunuh. Kebalikan. Ya, sekedar mengingatkan kembali kisah itu jam. Kita sering dengar kisah Nabi Yusuf. Orang itu mimpi, yang satu memeras anggur, yang satu bawa roti di kepalanya yang dimakan oleh burung. Yang bawa roti ini yang mati. Yang akan dibunuh, dipenggal, kemudian Eh, dia disalib di sana. Adapun yang memeras anggur, dia akan jadi pelayan raja nanti memberikan anggur kepada raja. <clears throat> Tapi sebelum Nabi Yusuf alaihissalam menerangkan hal itu, menerangkan arti mimpi keduanya, dia berdakwah terlebih dahulu. Dia mengatakan wattaba'tu millata aba Ibrahim wa Ishaq. Aku mengikuti agama nenek moyang. Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nushrika billahi min syaih. Kata dia, kita ni nggak boleh. nggak pantas berbuat kesyirikan. Menyekutukan Allah dengan apapun. tidak dengan malaikat-malaikatnya, tidak dengan nabi-nabinya, tidak dengan mentari, tidak dengan rembulan, tidak dengan patung-patung, tidak dengan bebatuan-bebatuan lah. Apapun lah kita lakukan. boleh. Dan dakwah kepada tauhid bahwa hanya satu yang berhak disembah, itulah dakwah para nabi. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan Anihudullah wajtanibut tahu. Dan kami telah mengutus di setiap umat itu seorang Rasul. Apa tugasnya Rasul itu? Menyeru umatnya. Anihudullah. Hendaklah kau beribadah kepada Allah. Dan hindari fahru. Segala sesuatu, segala sesembahan yang disembah dari selain Allah. Kita kadang-kala jemaah dalam kehidupan ini ambisi kita cuma dunia. Kadangkala kita takut menyampaikan kebenaran. Kadangkala kita tidak mau mengajak orang teman bisnis kita. Yang non-muslim, teman bisnis kita. Mungkin yang dia tidak taat kepada Allah. Kita selalu berpikir, dah hubungan anda sama kok urusan bisnis. Agama, agamamu, agamamu, agamaku, agamamu. Betul. Tapi kau punya tugas menjawahkan agamamu. Kau ajak dia. Jangan hanya berpikir cuma mau kasih, mau ambil manfaat dari dia. Kadang-kala juga banyak majikan-majikan yang punya pembantu, dia hanya mau tenaga pembantunya. Dan dia kasih duit kepada pembantu. Tapi ini bos tidak pernah mengajak pembantunya kepada Allah. Nggak pernah. Kalau pengajian, pembantunya suruh di belakang, cuci piring. Pembantunya suruh, panggil ajak tuh Supirnya datang dan suruh duduk. Aku ingin mengajak engkau kepada yang satu. Kepada Allah. Kau datang ke pengajian itu. Ahibatifillah. Nabi Yusuf alaihissalam berusaha memanfaatkan waktu itu di penjara berdua. Dia berdakwah kepada dua orang ini. Zalika min fadlillahi alaina wa alanna. Itulah karunia Allah kepada kita dan kepada manusia. Allah memberikan kepada kita satu agama, yaitu tauhid kepada Allah, agama Islam ini. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa Tatkala manusia tersesat dalam kehidupan, mereka tidak jelas menyembah siapa dan apa yang disembah. Allah memberikan karunia kepada kita, kita kenal sama Allah. Kita mengatakan la ilaha illallah dan tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tapi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Umat Islam tidak boleh bangga dengan jumlah mereka yang banyak. Kita banyak di negeri ini. 200 juta lebih kita di negeri ini. Tapi apakah 200 juta bisa mewarnai negeri ini? Jangan. Anak tadi cerita anak masuk ke sini lihat patung-patung di kiri dan di kanan. Nah, kita ini 200 juta aja, Tapi sama sekali. Yang peduli sama agamanya berapa persen? Yang ngerti agamanya, makanya jangan berpandangan mayoritas kita jumlahnya banyak. Allah kalau bicara banyak selalu buruk. Lihat dalam Al-Quran. Ketika Allah membicarakan aksarun nas, aksaruhum, aksaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka nggak ngerti kemudian mereka merusak di muka bumi ini, tapi tatkala Allah berbicara tentang yang sedikit, Allah selalu memuji yang sedikit. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit. Maka jadilah kita yang sedikit. Badal Islamu ghariban Islam itu dimulai dengan keasingan, iya. sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam akan kembali asing seperti datangnya Islam. Orang Islam kadangkala heran sama orang Islam. Nanti bisa bayang. Tuh, muslim ini, ya? ya, muslim. Anak nggak pernah tahu. Anak ingat ketika anak pulang dari pesantren pakai jenggot, ada kerabat yang datang. Syafiq, kau tahu? Aba ana itu ustaz. Iya, amin. Nggak pernah dia ngomong jenggot itu sunnah. Kok oh, sekarang ada apa pakai-pakai jenggot kayak gini? Masya Allah. Orang Islam heran sama ajaran itu. Memuncul. muncul. Ketika ditampakkan ajaran-ajaran Islam, karena kebanyakan orang kata Allah, la ya'lamu. Nggak ngerti, nggak paham ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhiratihum ghafilun. Kalau urusan dunia mereka jago. Kebanyakan orang jago. Urusan dunia, urusan bisnis, teknologi apa mereka jago. Umat Islam jamaah, teknologi enggak, agama enggak. Kalau kita lihat kebanyakan di negeri kita kita lihat, kita ini hanya jadi konsumen. Kita jadi konsumen. Semua teknologi dari mana? Dari luar. Sahih. Agama eh, juga nggak begitu bagus juga. Buktinya apa? Ya. Buktinya ketidakpedulian umat Islam dengan Islam itu sendiri. Bahkan banyak orang-orang Islam yang mereka mendapatkan kedudukan yang bagus tapi tidak peduli. Bahkan kalau bisa Islam itu mungkin dihancurkan oleh ya, mereka. Nabi Yusuf mengatakan walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dikasih agama yang satu. Dikasih pengetahuan bahwa la ilaha illallah. Tahu dia. Tahu. Tapi tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan syukur itu menuntut tiga hal dari kita. Syukur tetap buat Allah. Kita kadang-kadang ingin dipuji atas jasa yang kita lakukan. Kita ingin disanjung karena kita telah berbuat sesuatu buat umat ini. Jangan. Kau jangan minta hal itu. Bukankah kau bertauhid? Bukankah kau yakin hanya Allah yang pantas dipuja dan dipuji? Dan setiap sholat kau berikrar mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau katakan itu, kemudian kau minta dipuji. Oh ingin disanjung. Lah, eman-eman ibadahmu. Eman-eman perbuatanmu. Kita hanya punya masa hidup hanya satu juga. Tinggal ini kehidupan kita. Nanti ketika kita mati ada kehidupan selanjutnya. itu udah nggak bisa nambah amal lagi. Kalau kita gagal dalam kehidupan ini. Syukur Syukuri mas Allah dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan. Allah mengatakan kepada keluarga Nabi Dawud, "I'malu ala Dawud syukur." Wahai keluarga Dawud, kalian beramallah sebagai bentuk syukur kalian. Diriwayatkan Nabi Dawud atau Nabi Sulaiman dia mengatakan, "Ya Rabbi, kaifa ashkuruka wa syukru minka?" Ya Allah, di mana aku bisa bersyukur kepadamu sedangkan aku bisa bersyukur pun darimu, ya Allah. Al-an balaghta syukri. Sekarang kau baru bersyukur. Ketika orang berlepas diri dari segala kekuatan dia. Dari segala daya yang dia miliki. Dia berlepas diri dari semua itu. Dia mengatakan, Ya Allah, aku bisa sholat karena engkau ya Allah. Aku bisa datang kajian karena engkau ya Allah. Aku bisa bersedekah karena engkau ya Allah. Aku bisa rukuk, aku bisa sujud, aku bisa umroh, aku bisa berhaji. Semuanya karena engkau dan engkau hanya satu ya Allah. Di sini orang baru bersyukur sama, Al-an balak syukur. Jangan seperti orang-orang badui yang datang mengatakan yamunnuna alaika an aslam. Mereka mengungkit-ungkit kebaikan mereka, kita ini masuk Islam nih. Kau harus berterima kasih dengan masuknya Islam. Kok bisa? Kalian yang harus berterima kasih kepada Allah. Karena Allah memberikan petunjuk kepada kalian sehingga kalian bisa masuk Islam. Ingat syukur, jangan seperti Qarun. Ketika dapat semua mengatakan ana innama utitu ala ilmi. Aku dapat karena ilmu. Jadilah seperti Nabi Sulaiman. Ketika melihat arusnya baldi, apa kata dia? Hadza min fadli rabbi Allah. Ini keutamaan dari Rabbku. Ini karunia dari Allah. Ya sahibai sijin. Wahai dua teman penjaraku. أأرباب متفرقون خير amillahul الله الواحد القهار Wahai dua teman penjaraku. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang berserakan. Lebih baik. Daripada Allah yang satu. Yang dia kohar yang maha kuasa dan perkasa. Mana yang lebih baik? Jemaah Orang-orang yang memiliki Tuhan lebih dari satu, hidup mereka merana. Dia harus membuat sesajen buat Tuhan yang ini. Dia membuat sesajen buat Tuhan yang ini. Tuhan yang ini marah, Tuhan yang itu marah, akhirnya berantem Tuhannya. Mana mungkin jemaah? Mana yang lebih baik? Dan orang-orang musyrikin itu meyakini bahwa pencipta langit dan bumi Allah. Ini yang disebut dengan tauhidur rububiyah. Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kau tanyakan kepada orang-orang musyrik itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah mereka bisa mengatakan yang menciptakan patung mereka? Yang menciptakan Tuhan anak? Yang menciptakan adalah Tuhan ini, Tuhan itu? Tidak bisa mereka jawab. Mereka hanya bisa mengatakan yang menciptakan semua itu adalah Allah. Terus kenapa mereka melakukan kesyirikan? Itulah yang disebut jahiliyah. Kebodohan. Mereka mengatakan mana abuduhum illa liuqarribuna ilallah Kita tidak beribadah kepada mereka kecuali sekedar perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Husain, ayahnya Imran bin Husain, ketika masuk Islam ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa tuhan yang kau sembah? Qala sab'ah. Tujuh. Hmm. Terus sittatun fil ardi wa wahidun fis Yang enam tuhannya di bumi. Yang satu di atas langit. Kalau kau susah, kalau kau lagi punya masalah, kalau kau lagi butuh bantuan, kepada siapa kau minta? Ya kepada yang di sana, kepada yang di atas. Karena dia tahu patung-patung yang enam itu siapa yang bikin? Dia sendiri yang bikin. Makanya disebut jahiliyah jemaah, orang-orang jahiliyah subhanallah. Antum baca sejarah sebelum Islam, antum akan tahu nikmatnya jadi orang Islam. Antum baca sejarah jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu mengkeramatkan binatang. Ada namanya sawaib, ada ham, ada wasilah. Itu mereka punya binatang-binatang yang keramat. Jadi nggak boleh dinaikin, nggak boleh dipotong. Ada umat Islam masih ada yang punya binatang keramat. Ada di sebagian tempat. Mereka mengkeramatkan mungkin Ya, ada yang sapi mungkin, ada yang kerbau mungkin, ada yang ular mungkin, ada yang buaya. Di beberapa tempat itu mereka bikin sesajen buat apa? Buat buaya putih. itu masih ada siapa? Mereka melakukan hal itu. Sebagian orang-orang kafir menceritakan. Ketika mereka sudah masuk Islam, kita benar-benar di masa jahiliyah. Kita kalau dalam perjalanan tidak menemu sesembahan, lupa tidak bawa patungnya, kita cari batu. Maka batu itu kita sembah. Nanti kalau ketemu batu yang lebih bagus, batu yang lama dibuang. Tuhannya dibuang. Dia pakai Tuhan yang baru. Setiap ketemu batu yang lebih bagus, itu batu yang lama dibuang. Subhanallah. Kadangkala mereka kalau tidak ketemu batu, mereka kumpulkan pasir. Lalu dipersing susu di bawahnya. Pasir yang dibikin seperti gunung-gunungan, kemudian dikasih susu. Setelah ada susunya, mereka tawaf. Subhan. Ini terjadi. Apakah umat Islam tidak bersyukur atas nikmat Islam yang Allah berikan lebih baik mana? Kita menyembah Allah yang satu, Allahu Akbar, yang dia memberikan segala-galanya, apa yang kita minta dia selalu kasihnya. Allah katakan, Udu'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku, kata Allah. Pasti aku kabulkan. Pasti Allah kabulkan. Lalu Nabi Yusuf mengatakan kepada dua orang itu, Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa abaukum itu yang kalian sembah. Dari selain Allah, itu sebenarnya cuma nama-nama yang kalian berikan kepada barang-barang itu sebagai Tuhan. Itu hanya nama. Ada Tuhan ini, ada dewa ini, ada dewi ini. Itu kalian kan yang ngasih nama. Padahal mereka tidak tidak pantas untuk dituhankan. Ma'anzalallahu biha min sultan. Nggak ada Allah menurunkan mereka sebagai sesembahan ada dalilnya, ada argumentasi dari Allah. Mereka itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka semua berkumpul untuk menciptakan satu lalat. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah berkumpul untuk membuat satu lalat. Nggak bisa mereka lakukan. Inil hukmu illa lillah. Keputusan itu hanya milik Allah. Hukum itu hanya milik Allah. Allah yang berhak menentukan. Allah yang berhak membuat aturan. Nah, kenapa? Karena dia yang menciptakan kita. Kita kalau masuk ke sebuah perusahaan, kita mau tidak mau ikut aturan perusahaan itu. Apa kita bisa merubah aturan itu? Tahu kalau nggak suka sama aturan sini, mau enggak keluar. Ini perusahaan kita. Dan di bumi milik Allah. Dan manusia Allah yang ciptakannya, hukum dan aturannya milik Allah Jalla Jalla. Amara alla ta'budu illa iya. Dia memerintahkan kepada kalian untuk tidak beribadah kecuali kepada Dia yang satu. Hanya Zalikat dinul qayyim. Kau kalau mau bicara agama, ini agama yang benar. Ini agama yang benar. Jamaah ada usaha dari orang-orang di luar Indonesia untuk melemahkan keyakinan umat Islam. beberapa tahun yang lalu. Ada seorang ustaz cerita. Dia cerita sama aku. Di Malang Ustaz pernah dikumpulkan guru agama kalau nggak salah SD dan SMP atau SMA dan SMP dan SMA seluruh Jawa Timur dikumpulkan. Ada training Lalu datang perempuan dengan kerudung yang besar. Kata yang hadir, oh kayaknya ini mau ngajarin teroris. Guru-guru agama ini mau dicuci otaknya. Karena yang ngajar pakai kerudung yang lebar. Ternyata yang diajarkan oleh dia. Ah, kata guru perempuan ini, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan mengajarkan kepada murid-muridnya kalau Islam itu agama yang paling benar. Jangan. Katakan Islam itu agama yang benar. Bukan yang paling benar. Artinya masih ada kebenaran di agama yang lain. Kita sebagai umat Islam lah kita mengatakan tauhid kalau kita bicara ketuhanan yang Maha Esa, itu hanya ada di Islam. Nah, la ilaha illallah, nah itu agama kita. Kalau ada orang mencari agama lain, afwan. Kita sebagai umat Islam meyakini kita sebagai umat Islam kita kata. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Hanya satu agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima tidak akan diterima. Ya kita yakin, nah umat Islam harus yakin Kalau orang non Muslim tidak yakin itu, ya tafadhol. Ini keyakinan umat Islam. Ini yang kita yakin. Kalau ada tokoh-tokoh umat Islam yang menyuruh umat Islam untuk tidak meyakini hal itu, Berbeda tetap dengan kerukunan umat beragama, umat Islam jangan di jangan diajarin toleransi umat Islam. Jangan diajarin. Yang jadi masalah ada orang Islam nggak ngerti Islam ngomong tentang Islam. Ini yang rusak itu. Cukup kau kalau memang insinyur ngomonglah yang sesuai dengan dengan yang kau miliki. Islam meyakini hanya satu agama yang diridhoi Allah. Naam kita yakin. Orang-orang di luar Islam kita yakin itu kafir. Nah, kita meyakini dan Allah mengkafirkan mereka. Laqad kafara alladziina qalu Allaha thalithu thalatha. Telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu dari tiga. Yang ketiga dari tiga oknum yang mereka sembah. Allah katakan itu kafir dan kita meyakini Al-Quran. Kalau urusan toleransi, Masya Allah. Belajar dari Islam. Nabi datang ke Madinah, Nabi datang ke Madinah, penduduk Madinah itu majmu. Ada orang musyrikin, ada. Bukan dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang musyrikin dibunuh. Tidak jamaah. Di situ ada orang-orang Yahudi. Nah, sebutkan tiga kabilah Yahudi yang ada di Medina Supaya kita belajar toleransi. Kita meyakini hanya satu agama yang diridhai Allah. Nah, tapi itu tidak menghalangi kita untuk hidup rukun dengan umat agama lain. Allah Wa Taala. Nabi alaihi mengajarkan kepada kita kalau antum masak makanan, bagikan ke tetangganya. Walaupun tetangganya Yahudi. Bagikan. Ketuk rumahnya. Jangan sampai karena yang muslim rumah, lima rumah di sana, yang kafir empat, nggak dikasih sama dia. Kasih. Rumah tetangganya kebakaran, boleh kita lihat aja. Hmm, Alhamdulillah. Namun, walaupun dia orang kafir, kalau kita bicara toleransi, sebutkan tiga kobilah Yahudi yang di Medina. Antum sudah dapat hadiah belum? Belum, fabrik. Yang pertama Banu Nabi, yang kedua Banu Qainuqa. Quraidah, Masya Allah. Baca sejarah. Umat Islam menghormati umat agama lain, Dihargai di Medina. Dan mereka dijaga seperti umat Islam dijaga oleh pasukan umat Islam. Tapi ternyata mereka selalu berkhianat. Dan baca sejarah khianat orang-orang Yahudi. Bani Qainuqa berkhianat yang pertama. Banu Qainuqa kedua. Yang ketiga pun tidak belajar. Tapi memang itulah. Jadi kalau bicara toleransi, baca sejarah Islam. Negeri-negeri Islam itu tidak menghancurkan gereja. Bahkan Amr bin As. Masya Allah. Ada pembagian air. Ini, ini. Antum minum Masya Allah. Anak izin minum dulu ya Masya Allah. Jadi masjidnya belum pakai AC. Kita ini kadang kala jamaah ya. Rumah kita kita pasangin AC. Kamar kita kita pasangin AC. Rumah Allah kita biarkan nyaman. Nah, ada sesuatu yang tidak benar. Betul. Ketika kita lebih perhatian sama rumah kita, manfaat AC di rumah cuma buat antum sendiri. Antum di kamar tidur, manfaat cuma buat antum. Ketika antum pasang AC di rumah Allah, siapa yang akan ridho? Allah akan ridho. Antum bikin orang-orang menikmatin Soalnya anak lihat rumahnya besar-besar, semua ada AC. Pas masuk ke rumah Allah, sampai keringat Musa. Ya Allah. Dan sabar, ustaznya harus sabar. Ya. Soalnya anak kasih bocoran soalnya ruangan di depan sini ada AC-nya. <laughs> perasaan dingin di sana, masya Allah, alhamdulillah. Tapi nikmat dari Allah disyukurin. Mungkin belum bisa usah pasang AC semua. Ya mudah-mudahan ke depan nanti kalau antum kajian lagi di sini sudah pakai AC semua. Amin. Amin. Sampai mana kita jemaah? <laughs> Baik. Ketika umat Islam menguasai Palestina atau ketika Mesir Amr bin As ketika hendak menguasai Mesir. Siapa penguasa Mesir sebelum Islam datang ke sana? Romawi. Islam datang ke sana. Penduduk Mesir itu menanti kedatangan umat itu. Ditunggu sama dia. Dia tahu ini agama yang adil. Dia tahu ini agama yang benar. Dan betul ketika Islam sampai sana, penduduk-penduduk Mesir hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Walaupun tidak masuk Islam. Dan sampai hari ini antum bisa lihat. Orang-orang Kristen Kopi tetap sampai hari ini di Mesir. Apa dipaksa mereka masuk Islam? Nggak ada pemaksa. Bahkan ini menjadi unsur terpenting dalam agama Islam. La ikroha fid din. Tidak ada pemaksaan dalam beragama. Nggak ada dalam Islam. Tapi terjadi. Ketika orang-orang non-muslim berkuasa, umat Islam dipaksa untuk ikut ajaran mereka. Mana yang tidak toleransi? Kalau bicara itu. Ketika Abu Ubaidah Amir bin Jarrah menguasai Palestina, pendeta-pendeta Palestina mereka tidak mau menyerahkan kunci Masjidil Aqsa. Mereka enggak kita mau serahkan kunci ini kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Umar dikenal begitu tegas dan keras. Itu pendeta-pendeta tahu ini yang bisa pegang kunci ini cuma Umar bin Khattab. Datang Umar bin Khattab Apakah ketika Umar datang masuk ke Masjidil Aqsa, dia hancurkan gereja-gereja yang ada? Subhanallah, satu pun gereja tidak ada yang dihancurkan. Kau mau belajar ngajarin Islam toleransi. Apakah umat Nasrani Palestina dipaksa masuk Islam? Lah, sampai hari ini ada orang Nasrani yang mulai zamannya Umar bin Khattab. Sampai hari ini tetap ada di Palestina. Kasih antum lihat ketika orang-orang salibis datang menguasai Palestina. Palestina. Ketika mereka datang ke Masjid Aqsa itu umat Islam disembelihin. Bayi-bayi itu dilempar dari menara-menara disembelih dilemparkan ke sana. Wanita-wanita hamil dibelah perutnya, dibuka anaknya itu disembelih sampai yang namanya darah itu setengah betis di Masjidil Aqsa. Tuh. Jadi kalau ada orang-orang atau PBB mau ngajarin kita hak asasi manusia memalukan. Islam itu bicara hak asasi binatang. Nah, ingat dengan kisah seorang nabi, seorang nabi yang bunuh satu ekor semut. Dibunuh satu ekor semut itu lalu dicari kampungnya dibakar. Allah langsung tegur dia. Halla namlatun wahida. Kenapa kau tidak punya cukup satu ekor, satu semut saja? Kenapa kau harus hancurkan, kau bunuh umat yang dia bertasbih kepada Allah SWT. Menyembelih binatang pun dalam Islam ada aturannya. Nggak boleh kita nyembelih kambing, kambing yang lain nonton. Nggak boleh. Nggak boleh kita nyembelih kambing, kambing ini ada haknya dalam Islam. Yang menyembelih ngasah pisau, kambingnya ngelihat. Allah. Itu dalam Islam dihargai. Jadi kalau kemarin Australia sempat marah sama Indonesia, tidak mau kirim sapi. Karena sapi mereka disiksa di Indonesia. Oh, seakan-akan mereka perhatian dengan yang namanya binatang. Wallah, oh kebohongan semua. Nah, maka ingat agama yang diridhai Allah agama Islam dan kita bangga jadi muslim. Kita tunjukkan ke mereka. Bahwasanya kita muslim yang baik, tapi pelajari Islam dengan benar agar tidak salah. Karena ada usaha dari syaitan. Bagaimana dia berusaha untuk menjadikan umat Islam ini tidak berada di siratul mustaqim. Tuhan kita satu, agama kita satu, kitab kita satu, nabi kita satu dan Nabi berpesan Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabil kata Allah katakan Muhammad kepada mereka ini ini jalan yang satu kita lihat umat Islam modelnya macam-macam ada Ahmadiyah ada Jahamiyah ada lagi macam-macam lah kita ada Syiah, ada Rafidah, macam-macam umat Islam. Kita mau milih mana Ustaz? Kita ni orang awam nggak faham. Apakah kita boleh pindah-pindah? Allahu Akbar. Allah mengatakan wa anna hadha sirati mustaqiman. Ini jalanku kata Nabi SAW. Mustaqiman yang lurus Fattabir. Wala la usubun. Jalan yang lurus ini jamaah Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud mengambil lidi atau dahan pohon lalu dia bikin jalan yang lurus. Kemudian di kiri dan kanan dikasih jalan-jalan kecil. Nabi mengatakan hadis sirat, ini jalan yang lurus. Wa hadhihi subul, ini jalan-jalan kecil kiri kanan ini itu subul. Kalau kalian ikut ke jalan yang kecil-kecil itu, fatafarraqu bikum Kalian akan berpecah belah. Ingat Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Panutan kita hanya beliau. Manusia boleh menyuruh kita. Manusia boleh memerintah kita, atasan kita boleh suruh kita. Tapi ingat, selama semua itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita jalankan apabila bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya kita katakan afwan afwan sekali la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq afwan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan di situ ada maksiat kepada pencipta nggak boleh kita taat minta maaf gitu. kepada atasan kita maaf pak ini bertentangan dengan jalan lurusan. oh kamu itu terlalu ekstrem dan beragama afwan pak saya muslim dan saya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan konsekuensi seorang yang mengatakan Nabi Muhammad alaihi wasallam dia harus percaya dengan semua informasi yang disampaikan Rasulullah SAW. Nabi tidak meramal tentang masa depan, tidak. Dan semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah. Dan itu konsekuensi kita. Semua berita dari Nabi Muhammad SAW. Mau masuk akal kita, nggak masuk akal kita. Kalau ini nanti yang menyampaikan, aku akan ikuti. Kenapa? Karena nanti aku di kuburan, aku akan ditanya. Man Nabi? Siapa Nabimu? Jawabku Muhammad SAW. Dan ini yang aku ikutin, satu yang aku ikuti. Banyak ajaran, ya tetap anak ajarannya Rasulullah SAW. Beritanya dipercaya, dan hari-hari menyingkap kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Di antara tanda-tanda kiamat, kata Nabi SAW, intisyarul qalam, tersebarnya pena. Orang bisa nulis di mana saja. Dulu, Masya Allah, banyak orang buta huruf tidak bisa membaca dan menulis. Sekarang semua orang, Masya Allah, sudah menulis. Menulis di tembok, ya. Kita lihat banyak tembok, banyak tulisan. Orang sudah mulai menulis. Orang menulis di medsos, mereka semua pada menulis. Dan hati-hati, hati Karena Anda melihat dengan terbukanya ini, tanda-tanda kiamat ini tersebarnya pena, semua orang menulis apa yang dia kehendaki. Muslim, hati-hati antum kasih komentar. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun lafaz yang keluar dari mulutmu kecuali ada yang mencatat dan menyimpannya. Seorang mukmin yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisal mu'min bit-ta'an wal la'an wal fahish wal badhi'." Kata Nabi alaihi wasallam, seorang mukmin itu tidak suka mencela. Tidak suka mengutuk. Tidak kotor ucapan uh, jelek, omongannya nggak boleh. Antum umatnya Nabi Muhammad hati-hati. Antum nulis komentar di mana saja jemaah. Jangan sekedar melampiaskan emosi. Orang yang berakal itu sebelum dia berucap, dia berpikir. Kira-kira anak tulis ini dapat pahala enggak? Percaya beritanya, laksanakan perintahnya. Kalau diperintahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan banyak tanya. Kita kalau diperintah oleh atasan kita jarang kita tanya. Tolong nanti ya hal, e, itu kerjakan nanti sore harus selesai. Siap. Apalagi polisi sama tentara, masya Allah. Itu yang namanya jiwa ketaatannya kepada komandan, satu komandan mereka, satu suara, uh, masya Allah. Disuruh apa saja siap. Kau mobil, Pakai ini. Kira-kira dia tanya enggak? Ah, dan kenapa enggak pakai gelasnya aja? Enggak berani dia tanya. Dia tahu dia sedang dihukum. Dia suruh manikin mobil. Ada seorang CPM dia cerita Ustaz Ana pernah mandikan mobil komandan itu pakai tutupnya balsam Tutupnya bukan pakai wadahnya balsam dia mah, itu pakai tutupnya airnya jauh ya. Dia ambil air, Dia mandi, Dia sami'na wa lah, Nggak berani dia nentang jemaah. Ya, Itu perintah komandannya manusia biasa. Kenapa tatkala Nabi yang memerintahkan, kita masih banyak tanya. Kita masih banyak tawar-menawar. Boleh nggak kalau kayak gini? Boleh nggak kalau kayak gini? Kau seharusnya sami wa Dilarang, katakan iya. Kalau Nabi yang melarang, betul. Mana hadisnya? Aku, ingin tahu. Ini hadisnya. Siap. Mulai saat ini aku tinggalkan. Kenapa? Karena nanti aku di kuburan ditanya siapa nabiku. Nabiku adalah Muhammad. Dan tidak beribadah kecuali dengan syariat Allah SWT. Ya, jangan pakai syariatnya Nabi Musa. Dalam syariat Nabi Musa, lelaki sama lelaki mandi bareng boleh. Saling melihat auratnya, nah boleh dalam syariatnya Nabi Musa. Ada hadisnya hal itu. Tapi di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La yanzuru rajulu ila awrati ar rajul wa la al mar'atu ila awrati al mar'ah." Tidak boleh lelaki melihat kepada aurat lelaki lain. Perempuan melihat kepada aurat perempuan lain. Enggak boleh. Antum ikut syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah seperti itu. Kita ini mau puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita puasa yaumashak pada hari ragu-ragu. Tanggal 29 atau 29 Sya'ban bisa jadi besoknya Ramadan bisa jadi enggak. Karena dia ragu, Masya Allah. Kenapa banyak yang pindah di sana jemaah? Di sini udah pada panas jemaah. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah SAW melarang kita puasa yaumasyak. Hari keraguan, kita nggak boleh puasa. Ya udah, oh jangan puasa. Masya Allah. Adanya <laughs> kita jadi sesi tanya jawab sekarang. Baik, ada kulihan. Antum sebagai umat Islam kembali hanya satu rok kita, hanya satu nabi kita, hanya satu kiblat kita. Nggak ada kiblat yang lain. Kiblatnya ke Ka'bah, nggak ada ke Yaman, nggak ada ke India, nggak ada ke Iran, nggak ada ke London. Kiblat kita Baitullah yang ada di Ka'bah. Quran kita satu. Kita beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan, tapi yang kita amalkan hanya satu. Dan agama kita satu, itu yang perlu kita amalkan. Antum pelajari, Mana yang Nabi inginkan dari kita, antum kerjakan. Yang Nabi larang, antum tinggal. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW dan yang terakhir Al-Quran kita bukan hanya dibaca, tapi diamalkan dan dipraktekkan dalam kehidupan. Anda mau tanya, kenapa umat Islam baru ribut Al-Maidah 51? Padahal di tempat-tempat lain itu banyak pemimpin-pemimpin yang non-muslim. Banyak jemaah. Bukan cuma di Jakarta. Di tempat-tempat lain. Tapi kenapa umat Islam baru ribut? Karena baru tahu sama artinya. Nah, anda mau kasih hadiah. Ah, antum. Sebutkan Al-Ma'idah 51. Nah, apa antum? Nah, gimana nih jemaah? Maaf anda kasih hadiah. Baru sadar mereka jemaah. Baru sadar umat Islam. Baca Quran yang banyak hukum-hukum Allah yang ternyata kita tinggalkan. Banyak aturan-aturan Allah yang selama ini kita remehkan. Kita umat Islam yang meremehkan. Sehingga kita menjadi lemah. Dengan jumlah yang banyak. dan ghuza Islam. Seperti bui. Jumlahnya banyak. Tapi tidak ada gunanya. Karena kita tinggalkan Al-Quran kali ini. Kalau kita baca Quran, ini Ramadan bulannya Al-Quranul Karim. Antum mulai baca Quran. Antum baca artinya. Antum khususkan waktu Ramadan tahun ini jadi lebih baik dari tahun kemarin. Antum usahakan hatam Quran dengan arti. Insya Allah bisa lah jaman, Kalau kita niat jaman, Antum punya waktu. Tapi godaan dunia terlalu kuat memang. Antum usahakan yang bisa cuti-cuti Ramadan. Ustaz eman-eman kalau cuti. Ya. Tapi lebih eman antum kehilangan bulan Ramadan. Baik. Anak akan baca pertanyaan yang sudah masuk di sini Masya Allah. Banyak banget ya. Mas. Alhamdulillah bisa ikut kajian secara langsung dengan ustaz adalah salah satu doa anak yang kabul oleh Allah. Masya Allah. Betul jemaah, doa kita itu banyak yang dikabulkan sama Allah. Tapi kembali, walakin na'aktar nas la yashkur. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Ana doakan semoga bisa istiqamah Ustaz, Qadarullah, ana janda dengan empat anak saat ini tinggal sendiri bersama keempat anak-anak. Yang mau anak tanya ke Ustaz, ini janda mati, janda cerai. Karena terus terang, kembali kepada ajaran Islam, banyak lelaki-lelaki yang tidak paham. Kalau anak itu 100% tanggung jawabnya siapa? Bapak. Walaupun sudah cerai. Walaupun anak itu ikut ibunya. Siapa yang wajib memberikan nafkah? Makanya kenapa banyak janda-janda akhirnya kalau janda mati wajar. Tidak ada yang nyantunin. Tapi bapaknya ada. Bapaknya kawin lagi. Ketika ribut. Ini anaknya menurut bawa ibunya. Alhamdulillah. Bawa semua gak apa-apa. Karena dia mau kawin lagi. Dia kawin lagi dia lupa sama anak-anaknya. Sehingga merana itu. Hati-hati pada hari kiamat kau akan ditanya tentang empat anakmu. Kalau dia janda. Janda cerai. Kenapa jarang sekali anak temukan kajian yang membahas tentang janda? Udah-udah kita bahas. terus. Padahal kami, terutama anak khususnya sangat butuh penguatan sebagai model untuk melanjutkan kehidupan yang keras ini bersama anak-anak. Tapi anak jamaah. Anak minum dulu, bismillah. berkaitan dengan janda. Allah menurunkan surat At-Talaq. Nasihat anak kepada semua janda, kepada semua istri yang hendak diceraikan atau sudah bercerai, baca surat At-Talaq. Di situ Allah menghibur para janda. Allah mengatakan, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih dia jalan keluar. Yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika engkau menjadi janda, engkau masih berharap kepada fulan. Engkau masih berharap kepada manusia. Berharap, berharap kepada lembaga ini, kepada yayasan ini. Maka Allah tidak akan kasih jalan keluar kepadamu. Engkau kaya sudah. Kalau, kalau memang bersandar ke sana, silakan bersandar ke sana. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Masalah rezeki jangan takut. Mungkin selama ini kau berpikir, Ustaz anak ini nggak kerja. Anak ibu rumah tangga Ustaz. Ditinggal oleh suami. Terus bagaimana anak-anak Allah? Kemana yang satu? Kemana Allah? Allah yang beri makan kepada ikan-ikan di lautan. Antum melihat miliaran ikan tiap hari diburu oleh nelayan. Siapa yang ngasih makan ikan? Allah. Kita hanya ngambil itu ikan. Terus kita ambil itu ikan. Maka tatkala seorang yakin sama Allah, Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Waman yatawakkal عَلَى Allah فَهُوَ حَسْبُ Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan cukupi Cuma di sini kita tidak bertawakal kepada Allah. Tawakal itu bukan amalan tangan. Tawakal itu bukan amalan lisan, tapi tawakal itu amalan hati. Antum lihat bagaimana tawakalnya ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Ditinggal nih ibunda Nabi Ismail dengan bayinya. Engkau sekarang punya empat anak mungkin sudah besar-besar dan hidup di tengah orang-orang yang mungkin bisa membantu. Ibunda Nabi Ismail ditinggalin anak, ditaruh di Mekah, tidak ada rumah satupun di sana. Ketika ditinggal sama Nabi Ibrahim, dikasih air, satu wadah, dikasih kurma. Nabi Ibrahim mau pulang. Sama istrinya dipegang. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Ibrahim, kau titipkan kita ke siapa? Di sini Biasanya kan kita kadang-kadang kalau mau keluar kota, kita ngomong sama orang tua kita, anak umpamanya. Anak mau ke Jakarta, anak ngomong, Mbak, anak mau ke Jakarta, Mbak, titip istri sama anak-anak. anak mau berangkat ke Jakarta. Biasanya seperti itu. Maka di sini Hajar bertanya, kau titipkan kita ke siapa di sini? Nabi Ibrahim tetap jalan. Tanya lagi. Sampai tiga kali tanya, ya Ibrahim kau titipkan kita ke siapa? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Karena itu pertanyaan tidak pantas ditanyakan oleh istri seorang nabi. Oleh seorang muslimah, oleh seorang mukminah nggak pantas tanya kayak gitu. Maka di sini Hajar merubah pertanyaannya. Dia mengatakan, "Allahu amaraka bihada." Apakah Allah menyuruhmu untuk ini? Kata Ibrahim, "Nah, iya Allah ini." Kata Hajar, "Silahkan kau pergi. Allah tidak akan mengelantarkan itu yang kadang kala kita tidak punya. Bertawakal kepada Allah. Semua total kita bertawakal. Oke, kita punya uang. Baik, uang ini bisa dicuri habis. Tapi alhamdulillah saat suami meninggal ninggalkan toko. Iya, toko ini bisa terbakar selesai. Tapi kalau kau bertawakal dan bersandar serta yakin kepada Allah, selesai Ini kepada Janda yang minta kajian khusus janda. Jangan ini banyak pertanyaan anak pilih dulu. ini banyak banget. Afwan, kalau baca kisah-kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak yang meninggal dalam keadaan tergolimi. Afwan, bukankah meninggal yang baik dalam keadaan husnul khatimah? Nah, orang mati dalam kondisi terdolimi husnul khotimah apa enggak? Husnul khotimah. Umar bin Khattab mati ketika sholat. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Orang Islam. Tuh. Kalau antum lihat pengkhianatan orang-orang yang dikasih keamanan di negeri Islam. Di masanya Umar bin Khattab ada orang Majusi hidup di Madinah. Hidup di Madinah budaknya Al-Mughirah bin Syu'bah atau Abdurrahman bin Auf. Itu hidup di Medina. Apakah diusir sama Umar bin Khattab? Enggak, hidup di Medina. Ternyata dia berkhianat kepada kepada Islam yang memberikan keamanan kepada mereka, yang menjamin kehidupan mereka. Ibu Dibunuh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan itu husnul khatimah jemaah. Allahu Akbar. Ketika Haram bin Milham seorang sahabat Nabi. Dia ya, kalau nggak salah saudara ibunya Anas bin Malik. Dia diutus sama Nabi untuk ngajar. Tapi ternyata orang-orang yang diajarin Al-Quran ini berkhianat. Dan dibunuh, 70 sahabat Nabi dibunuh. Salah satunya Harun. Haram bin Milhan ketika dia lagi ngobrol atau apa tahu-tahu ditusuk sama tombak dari belakang. Tombak itu sampai keluar dan darah muncrat di depan dia. Dia ambil itu darah. Dia usap ke wajahnya. Dia mengatakan, Fuztu wa Rabbil Ka'bah. Demi Allah, demi Rabb. Aku benar-benar sukses dalam kehidupan ini. Yang membunuh itu bingung. Ini aku bunuh mati tapi ngomong menang dia. Betul. Itulah Islam. Dan ini yang dia cari selama ini. Apa yang diharapkan dari kehidupan dunia? Kita ini semua bakal mati hari ini, atau malam ini, atau esok, kita akan mati semuanya. Kalau kita harus mati dalam kondisi terzolimi, Allahu Akbar. Untuk melihat, Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana kondisi mati dia bersama anak-anak. Antum melihat istrinya Fir'aun. Salah satu wanita termulia dari empat wanita termulia di dunia ini mati bagaimana dia? Mati tergolimi jamaah. Memang meraih surga itu tidak mudah. Butuh pengorbanan. Dan para sahabat sudah berkorban untuk hal itu. Khalid bin Walid. Yang semasa hidupnya menjadi komandan perang. Ketika dia jadi anak buah, dia jadi anak buah. Jadi penjaga, dia jadi penjaga. Dia mengatakan ketika mati, dia mengatakan tidak ada satu tempatku, tempat pun di tubuhku kecuali ada bekas tebasan pedang. Atau bekas tombak yang melukai. Atau bekas anak panah. Tubuhnya semua penuh dengan itu. Khalid bin Walid tidak kebal jemaah. Jadi kalau sekarang ada pasukan kebal ya, nanti Allah. Khalid bin Walid semua luka. Rasulullah SAW patah giginya Alaihissalam, Tidak kebal Nabi Alaihissalam. Khalid mati di atas ranjangnya. Dia mengatakan la namat ayunul jubala. Mudah-mudahan tidak tidur tuh. Tidak tidur mata orang-orang yang pengecut mereka. Nih, aku kata Khalid bin Walid yang tubuhnya penuh dengan luka semua mati di atas ranjang. Karena kematian itu tidak harus di medan perang. Kita namun orang yang berdoa minta mati syahid, walaupun dia mati di atas ranjangnya, Allah akan berikan kepada dia derajat orang-orang yang mati syahid. Barakallahu fikum. Masya Allah. Kayaknya suruh berhenti bersama. Masya Allah. Supaya dingin. Masya Allah. Iya, suara anak masih terdengar cukup maksudnya. Musuh di rumah saya adalah suami sendiri yang beragama Islam. Tapi selalu keberatan bila saya ikut kajian. Saya harus bagaimana ya Ustaz ya? Allah menjadikan kehidupan ini sebagai laga ujian. Ada suami yang diuji dengan istrinya. Ada istri yang diuji dengan suaminya. Ada bapak yang diuji dengan anak, ada yang anak dengan bapaknya, ini ujian. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami berikan kepada kalian ujian baik dan buruk itu ujian. Suami yang baik ujian. Suami yang baik itu ujian. Dan suami yang buruk ujian. Ketika suami baik, maka kau harus bersyukur. Kalau engkau tidak mensyukuri suami ada, wanita-wanita yang dapat suami baik, malah dia memanfaatkan suaminya. Dia menginjak-injak suaminya. Dia lupa dengan kewajiban dia sebagai istri. Maka kau tidak bersyukur dapat suami yang baik. Ada wanita-wanita yang dapat suami yang buruk. Dia tidak bersabar. Ia pun tidak lulus. Jadi kalau dikatakan musuhnya suami enggak. Suaminya bukan musuhnya insya Allah. Walaupun kadang kala jadi musuh. Jadi kau sabar. Karena suamimu tidak lebih jahat daripada Fir'aun. Istrinya Fir'aun itu sabar. Sampai dia dibunuh. Tapi dia tetap bersabar. Maka engkau yang dapat suami mungkin tidak mau ikut kajian. Tidak suka istrinya ikut kajian. Betul ada. Ada. Ada suami yang istrinya udah pakai kerudung, nggak suka Kata dia, aku lebih suka kau pakai yang kayak dulu tuh, pakai you can see, pakai rok pendek, aku lebih suka. Betul, ada suami kayak gitu. Dan ini ujian. Ya. Kau bersabar menghadapi suami. Doakan suaminya. Puasai suaminya. Kau puasa sunnah, orang yang puasa sunnah itu doanya mustajab tuh. Kau doakan gitu. Bertawasul dengan amal soleh nggak lah Yang penting suaranya nyampe kantong. Saya ingin tanya, jika seorang wanita muslimah memiliki akhlak yang baik, tetapi dia tidak bisa membaca Al-Quran, apakah ia masih ada peluang untuk masuk surga? Jamaah, rahimakumullah nanti itu ada timbangan. Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang amal ketimbangan kebajikannya lebih berat, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Jadi tinggal dia lihat nih. Dia tidak bisa membaca Al-Qur'anul Karim, tapi dia tidak banyak melakukan dosa. Alhamdulillah. Cuma kelemahan dia mungkin dulu nggak diajarin baca Al-Quran. Nggak masalah. Dia ada waktu untuk belajar insya Allah. Yang paling berat ditimbangan pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang mulia. Yang paling berat. Cuma sayangnya dia akan kehilangan derajat-derajat yang tinggi. Karena derajatnya orang nanti pada hari kiamat itu ikut apa? ikut bacaan Qur'annya. Dia akan disuruh ikra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Kau baca, kau tartilkan dan kau akan naik derajat. Sesungguhnya akhir dari tempatmu nanti adalah di akhir ayat yang kau baca. Makanya kita banyak baca Quran. Tapi tetap peluang masuk surga buat orang yang tidak baca, tidak bisa membaca Al-Quran ada. Yang penting akhlaknya benar, akhlak yang mulia. Insya Allah mudah-mudahan akhlak mulia itu memberatkan timbangan dia nantinya. Barakallahu fikum. Afwan. Bila pertanyaan di luar tema, insya Allah, ini ini berakhlak mulia yang tanya. Soalnya dari tadi di luar tema nggak ada yang minta afwan. Ya. Nah, saya ingin menanyakan terkait adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. Allah jemaah, kayaknya ini jadi pertanyaan terakhir jemaah. Allah Bismillah. Karena fenomena saat ini banyak anak muda yang bersemangat menuntut ilmu agama, luput perhatian akan adab. Sehingga saat berada di luar sangat gampang melabeli seorang sesat atau sesuatu haram dan akibatnya dakwah gagal dan orang lain segan belajar Islam. Jadi mana yang harus dilakukan? Apakah belajar adab atau belajar ilmu? Ya, Seharusnya jemaah ilmu itu merubah akhlak seseorang. Dulu para ulama itu perhatian dengan masalah adab ibunya Sufyan Tsauri itu pernah ngomong sama Sufyan, Sufyan kau bawa ini 10 dirham. Kau belajar 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis, nanti kau lihat ada nggak perubahan sikap di dirimu. Kita ini anggap kita datang 10 kajian. Kita lihat ada nggak perubahan sikap diri kita. Kalau kau lihat kau berubah jadi lebih baik cara engkau berbicara lebih santun, cara engkau duduk lebih baik, ya pokoknya akhlakmu berubah teruskan kau nuntut ilmu. Kalau tidak, kau berhenti aja belajar. Aku takut ilmu itu bawa petaka buat engkau nantinya. Itu ibunda Sufyan. Karena dia tahu ilmu ini untuk diamalkan bukan untuk wacana. Makanya orang-orang yang belajar ilmu harus belajar adab. Dulu para ulama yang datang di para para penuntut ilmu yang datang di majelisnya Imam Ahmad bin Hambal itu yang menulis hadis kira-kira cuma lima ratusan orang yang hadir hampir lima ribu atau enam ribu orang sisanya itu hanya belajar adab dari Imam Ahmad ilmu itu bukan dengan banyak riwayat Abdullah bin Mubarak pernah memberikan nasihat dia mengatakan utrub dan ilmi bil amali bihi la bi kathratir riwayat. Engkau carilah barokah ilmu itu dengan mengamalkan ilmu itu. Dengan diamalkan ilmu itu kau akan dapat barokah di sana. Tidak dengan banyak-banyaknya hafal. Banyaknya riwayat. Oh, anak sudah lama ngaji. Oh, berapa lama ngaji? Baru enam bulan bang. Masya Allah, baru kau. Aku sudah 10 tahun ngaji. Udah kelihatan 10 tahun tapi gayanya gaya preman mas. Betul. Seharusnya orang itu ketika menuntut ilmu semakin tawabu. Dia semakin santun berbicara. Karena dia semakin takut. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu yang berilmu. Tapi kalau kau berilmu ternyata kau nggak takut sama Allah, Kau malah meremehkan orang lain, malah membuat dirimu sombong, gampang memfonis hati-hati jemaah. Memasukkan orang ke dalam Islam itu lebih mudah. Jadi dikira, oh ini muslim insya Allah. Tapi antum mengeluarkan orang dari Islam, berat. Rasulullah SAW mengatakan man qala li akhihi ya kafir Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai hey, kau orang kafir," Kalau benar yang dia ucapkan, tidak ada masalah. Tapi kalau ternyata tidak benar, maka yang kafir itu yang mengucapkan ya kafir. Maka jangan sampai kita gampang-gampang. Ya. Pak Ustadz, bagaimana cara membuat hati ini ikhlas dan mempertahankan keikhlasan? Bagaimana tolong berikan penjelasan dan kekuatan dalam mendapatkan ikhlas yang hanya satu kepada Allah Jalla Baik, ini menjadi ini pertanyaan yang akan bawa jemaah. Enggak masalah. Nanti anak akan baca di rumah. Iya, anak akan belajar karena banyak pertanyaan yang anak nggak bisa jawab. Dengan anak dapat pertanyaan itu, itu memotivasi anak untuk untuk cari jawabannya. Insya Allah. Bagaimana keikhlasan? Berat keikhlasan Anak untuk mencari kesenangan orang semasjid ini susah. Berat anak kalau harus bikin semua orang di masjid ini suka sama. Dan itu tidak mungkin tidak, Mesti ada yang nggak suka. Mesti ada yang benci. Maka jangan cari keriduan manusia. Cari keriduan Allah. Allah itu satu. Sebenarnya gampang mencari keriduan Allah. Karena Allah cuma satu. Kita diperintahkan untuk ikhlas beribadah hanya untuk kepada Allah. Maka bagaimana cara kita mencari keriduan Allah? Yang pertama, kenalilah Allah. Kau harus kenal sama Allah. Siapa sih Allah? Kau suka pujian orang, ya. Apakah kalau engkau dipuji orang, orang itu bisa membuatmu masuk surga? Enggak. Apakah kalau kau dipuji orang, kau semakin kaya? Tidak. Tapi kalau Allah yang muji engkau, selesai. Kau kenalilah Allah. Nabi SAW menceritakan tentang Allah kepada kita. Orang yang ikhlas adalah orang yang dicintai Allah tentunya. Iza ahabballahu abdan nada Jibril. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah akan panggil Jibril. Jibril, aku cinta kepada Fulan. Kau cintai dia. Jibril mencintai Fulan. Lalu Jibril menyeru kepada penghuni langit semuanya. Allah cinta sama bulan. Kalian semua harus cinta sama dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Semua penghuni langit cinta sama satu orang saja. wuti Alahul qabul fil Akhirnya orang ini jadi diterima di muka bumi. Maka cara ikhlas kau kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengharap kepada manusia, tapi kau juga harus berusaha menyembunyikan amalanmu. Kita kalau punya amalan tersembunyi, insya Allah kita akan bisa ikhlas. Karena nggak ada yang melihat. Kita sodakoh ada masjid mau bangun ya. Ya ini mau bangun, datang kita mamanya. Iya Masya Allah. Ini kurang apa nih? Semennya udah. Anak seribu semen. Seribu sak. Ya ikhlas. Tapi akan jadi omongan orang kan. Masya Allah Bapak Fulan baik banget dia. Ya. Dia nyumbang ke masjid ini seribu sak waktu pembangunan. Itu, itu akan membuat hatinya gampang terpengaruh dengan riak nanti. Tapi kalau kita transfer duit, kita transfer duit ke masjid ini satu juta. Siapa yang tahu? yang tahu? Tahu-tahu masjid ini ada duit masuk 100 juta. Insya Allah kita akan lebih bisa menjaga amalannya. Hadza wallahu a'lam Dan antum baca juga tentang akibat orang-orang yang ria. Orang-orang yang tidak ikhlas dalam beribadah, nggak ada guna sholat dia. nggak ada guna ilmu dia. nggak ada guna dia mati di medan perang. tidak ada guna dia bersodakoh dan membangun masjid serta memberikan fasilitas kepada umat Islam. Kalau dia ria, karena dia akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah ini. Saya jamaah, anak lihat antum kepanasan dan anak kepanasan nggak apa-apa nih panitia kita cukupkan di sini. Hah? Aduh jangan. Baik, mudah-mudahan yang anak sampaikan itu bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat antum yang hadir di sini semua. Apabila yang anak sampaikan benar itu dari Allah shallallahu alaihi wasallam, Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu Sekali lagi jemaah, ilmu ini bukan hanya untuk wawasan, bukan untuk wacana, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Antum sudah dapat ilmu banyak dari pagi dari sampai siang ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Subhanallah, wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله